wa Dawa terjemahannya insya Allah pustaka Imam Syafi'i syarat-syarat uh, berharap <clears throat> ini korelatif sekali dengan apa yang kita kaji tadi sangat korelatif. Semua ini bukan karena rencana Allah. Itu memang Allah yang mentakdirkan begitu saja ketemu ini tema bahasannya. Tapi nanti dibaca Mas Pak. Baca sampai ke kehilangan sesuatu. Kita bagi setengah-setengah. Syarat-syarat berharap termasuk perkara yang seharusnya diketahui yaitu jika seseorang mengharapkan sesuatu maka ia harus memenuhi tiga syarat berikut Pertama, rasa cinta terhadap apa yang diharapkan. Kedua, kekhawatiran tidak dapat mendap tidak mendapat apa yang diharapkan. Ketiga, usaha untuk memperoleh apa yang diharapkan sesuai dengan kemampuan. Maka dari itu, harapan yang tidak disertai dengan salah satu dari ketiga syarat ini hanyalah akan menjadi angan-angan. Harapan dan angan-angan adalah dua hal yang berbeda. Setiap orang yang berharap adalah orang yang khawatir. Andai, kekhawat, andai kekhawatiran tersebut menimpa orang yang sedang berjalan, tentulah ia akan mempercepat jalannya disebabkan takut kehilangan sesuatu. Di sini pembahasan baru insya Allah sebenarnya yang akan kita baca juga dari kitab aslinya dengan subjudul Lawazimur Roja lawazimur roja lawazim diterjemahkan di sini syarat-syarat karena memang maknanya sama lawazim itu hal-hal yang harus ada terkomposisikan dalam harapan kita jadi syarat-syarat sahnya berharap benar baru dikatakan berharap ketika lawazim ini hadir kalau misalnya lawazim ini nggak hadir maka nggak nggak benar ini berharapnya Tapi dikatakan lain Ibnu Qayyim al-Jauziyah ومما ينبغي أن يعلم أن من رجى شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور termasuk perkara yang layak diketahui yaitu jika seseorang mengharapkan sesuatu maka ia harus memenuhi tiga syarat berikut tiga syarat ini ketika untuk berharap harus ada tiga hal ini yang pertama dikatakan oleh Nukai Qayyim mahabbatu ma yarju mahabbatu ma yarju di, di sini rasa cinta terhadap apa yang diharapkan berarti pertama adalah ma'al mahabbah mencintai sesuatu yang diharapkan antum ketika mengharapkan sesuatu yang nggak mungkin ke, kalau antum nggak suka dengan apa yang antum harapkan maka ini rukun atau syarat harapan al mahabbah pertama baik Kemudian yang kedua, khaufuhu min fawatihi. Ada al khauf. Nah, ana udah pernah bilang bahwasanya ibadah itu syarat sahnya selamanya buka eh afwan rukun rukun ibadah itu ada mahabbah, ada khauf, ada roja. Semua ibadah kita ada mahabbah, ada khauf, ada roja. Harus ada tiga-tiganya. Ya, nggak boleh ada yang kosong satu lini ini. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Qayyim sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Usaha untuk memperoleh apa yang diharapkan sesuai dengan kemampuan. Berarti ini namanya as-sa'i. As-sa'i ini adalah seperti al-ikhtiar. Baik, as-sa'i. Berarti tiga hal ini. Orang yang berharap harus ada mahabbah, ada khauf dan ada sa'i. Dan sebenarnya empat hal ini itu akan selalu eksis. Misal, anda bilang, antum cinta nggak sama Allah? Cinta, baik. Lawazimul mahabbah. Rukun-rukun cinta kepada Allah itu harus ada apa? Harus ada khauf, harus ada roja, dan harus ada ikhtiar, ya enggak? Paham nggak maksudnya? ini ini empat poin ini roja mahabbah khauf sa'i itu selalu menjadi rukun untuk masing-masing pilar paham misalnya lawazimul roja ini tiga lawazimul mahabbah apa lawazimul mahabbah adalah roja khauf dan ikhtiar lawazimul khauf apa ya roja mahabbah dan ikhtiar lawazimul ikhtiar apa roja mahabbah dan khauf paham gak sih maksudnya Antum paham nggak mas zikir? Belum. Mas Ari? Ini misalnya. Kalau kita berharap harus ada apa? Harus ada cinta, harus ada rasa takut juga kehilangan apa yang kita harapkan dan harus ada usaha. Karena kalau cuma cinta dan takut doang nggak ada usaha ya, berarti kita sebenarnya nggak begitu mengharapkan, ya kan? Paham nggak? Kemudian coba kita tukar di sini lawazimul mahabbah yaitu syarat-syarat mencintai. Baru disebut mencintai ketika apa? Ketika kita punya harapan terhadap yang kita cintai, ketika punya rasa takut kehilangan yang kita cintai, dan ketika ada usaha untuk merealisasikan apa yang kita cintai atau untuk menyenangkan apa yang dia yang kita cintai. Ingat. Orang misalnya mencintai pasangan hidupnya, apakah kalau mencintai ya dia mengharapkan nggak berharap nggak apa-apa pasangan hidupnya berharap dia takut nggak kehilangan pasangan hidupnya takut kalau dia nggak takut kehilangan pasangan hidupnya berarti cinta apa Gitu <laughs> kan terus ada nggak dia harus membuktikan bahwasanya dia mencintai itu ikhtiar ya kan kemudian kita balik lagi ke yang lain kita ya lawazimul khauf syarat-syarat sahnya disebut rasa takut Rasa eh, takut, rasa takut kepada Allah harus ada cinta kepada Allah. Bagaimana mungkin kita takut kepada Allah tapi kita tidak, tidak cinta? Harus ada. Kemudian harus ada roja, harapan kepada Allah. Dan kalau memang kita cinta sama Allah, kita harus mendedikasikan dan merealisasikan dengan amalan ikhtiar. Jadi semua harus gitu. Dan lawazimus sa'i atau ikhtiar hal-hal yang harus ada dalam ikhtiar kita adalah roja mahabbah dan khauf. Jangan tidur. Nah, paham di sini udah? Nah. Antum jangan turutin tuh tidur terus. Kalau tidur antum cubit diri antum. Nah. Ya, atau besok-besok bawa pisau. Kalau bisa tidur di ini aja. <laughs> ya. Baik, kemudian Wa amma raja'un la yuqarinuhu syai'un min dzalika fahuwa min babil amani. Maka dari itu harapan yang tidak disertai dengan salah satu dari ketiga syarat ini hanyalah akan menjadi yang namanya amani. Angan-angan ini namanya amani. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, "Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani." Di antara golongan Bani Israel, orang awamnya terutama, itu ada ummiyun yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis tentang Alkitab. Ya. La ya'lamuna al-kitab. Mereka nggak ngerti Alkitab kecuali sekadar amani, angan-angan. Baik, kemudian Qala Ibnu Qayyim warraja'u syai' wal amani syai'un Harapan itu adalah satu sisi, angan-angan iya hal lain. Jadi harapan okay, roja dan amani itu dua hal yang berbeda. Tidak akan pernah sama roja dengan amani. Makanya kita bilang harapan yang benar itu adalah harapan yang ada mahabbah, khauf dan sa'i, ikhtiar. Nah, kalau misalnya harapan yang tidak benar yang disebut angan-angan itu adalah mungkin dia ada mahabbah, mungkin dia ada rasa takut kehilangan, ya, tapi dia nggak ada ikhtiar. Ya enggak? Ana berharap ana bisa lulus ujian. Tapi santai. Emang rasa cinta terhadap apa ya? Terhadap apa yang setelah ujian itu ada sesuatu. Cinta saya kalau saya lulus ujian saya bakal seneng gitu. Kemudian rasa takut kalau misalnya saya nggak lulus ujian, tapi saya nggak berusaha. Ini namanya amani bukan roja. Ya kan? Jadi harapan yang benar itu adalah harapan yang dieksekusi dengan ikhtiar. Kalau misalnya harapan tersebut sekadar berharap tanpa ada memulai realisasian eksekusi usaha, ini namanya angan-angan. Kita berharap Allahumma fir lil muslimin wal muslimat amin semuanya tapi kita nggak taubat nggak apa berarti ini namanya angan-angan ya gitu Baik, kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fa kullu rajin khaif. Kaidah. Kata beliau, kullu rajin khaifun. Ya. Kullu rajin khaif. Apa artinya? Setiap pengharap adalah yang merasa takut. Ya, dah. Nah, kalau misalnya angan-angan enggak. Setiap orang yang berharap adalah orang yang khawif, yang khawatir akan kehilangan hal yang diharapkan. Kalau antum berharap diampuni oleh Allah, antum harus khawatir tidak diampuni oleh Allah gitu kan kemudian qala Ibnu Qayyim wasairu 'ala at-tariqi idza khafa asra as-sayra al fawat Orang yang khawatir, andai kekhawatiran itu menimpa orang yang sedang berjalan, tentulah ia akan mempercepat jalannya disebabkan takut kehilangan sesuatu. Yeah. Jadi misalnya antum lagi berjalan, antum khawatir seperti ada sesuatu yang bakal menyerang antum. Maka antum akan mempercepat langkah jalan itu. Yakin? Iya. Dengan harapan juga supaya selamat dari mara bahaya ini. Kalau misalnya antum merasa uh takut, kayak ada yang menyergap, tapi antum nggak nggak ada usaha, biasa aja jalannya, tetap aja bahkan lebih lambat, nah, ini berarti harapan palsu ini ya itu antum nggak takut sebenarnya dan nggak punya harapan ya baik itu yang tadi ya Oke, okay, sekarang kita menuju ke dalam Jami' Tirmizi. Dalam Jami' Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaj, wa man adlaja balagha al-manzil." ala inna الله ghaliyah ala inna سلعة الله jannah Siapa yang takut terlambat, niscaya ia akan berjalan semalam suntuk. Dan barang siapa yang berjalan semalam suntuk, ia pasti akan sampai ke tempat tujuannya. Ingatlah, barang dagangan Allah itu mahal. Ingatlah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan untuk orang-orang yang melakukan amal soleh, maka dia juga menyertakan rasa takut bagi mereka. Berdasarkan hal ini, diketahui bahwa rasa harap dan takut yang bermanfaat adalah yang teriringi oleh amal soleh. Baik. Di dalam Jami' Tirmizi dan kita buka kitab Tuhfatul Ahwazi syarahnya. Hadis dari Abu Hurairah dengan sanatnya namun di sana terdapat seorang perawi yang doaif namun katanya kata Syekh Ali yang mempunyai penguat yang direwatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Abu Nuaim dalam al hilyah dari Ubay bin Ka'ab dengan sanad hasan. Al-Qahiyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man khafa adlaj." Man khafa adlaj. Kalau misalnya di sini diterjemahkan barang siapa yang takut terlambat, niscaya akan berjalan semalam suntuk. Ini kurang kurang terpahami ini. Tapi kalau kita ini man khafa adlaj. Maksudnya adalah kata Syekh Al-Mubarak yaitu al-khauf minal igharah. Takut dari penyerangan musuh Iya, Ighorah minal adu. Takut disergap musuh. Barang siapa yang takut disergap musuh waktu sahar. Di waktu di waktu apa? Di waktu subuh. Di waktu, seluruh subuh, seluruh subuh. Di waktu sahur. Ibarat jam 3 4-an. Ya, sekarang jam 4 atau 3. Jadi man khofa di sini Sesiapa yang takut disergap musuh pada waktu seperti jam terakhir lah di waktu sahur. Maka adlaj adlaj artinya saro awal lail. Ini pahami baik-baik nih hadis ini. Jangan sampai kita merasa udah paham gitu aja dengan terjemahan. Enggak. Ini terjemahannya kurang. Kurang benar. Barang siap maksudnya kurang benar dalam artian mungkin eh, dengan pemikiran penerjemah ya. Tapi kalau kita lihat ke kitab syarahnya, man khofa barang siapa yang takut maksudnya bukan takut terlambat, tapi takut disergap oleh musuh di waktu sahur. Jadi terjemahnya ini Allah alam kurang tepat. Belum, belum. Adlas itu belum. Adlas itu artinya adalah saro awal lain. Adlas artinya ya berjalan di awal malam. Eh, ibaratnya habis isya gitu kan. Ya. Gitu. Itu makna adlas. Paham? Ibaratnya misalnya kita mau berjalan jauh. Tapi yang kita tahu di perjalanan pasti kalau di menjelang subuh itu akan terjadi penyergapan dari para musuh. Dimanapun itu. Mereka baru online pas di waktu sahur. Legal? Begal misalnya. Masya Allah. Nah, kalau antum takut begal pada waktu subuh yang biasanya jam, jam 2, jam 3 ya. Nah, maka dia akan adlaj, dia akan sara awal lain. Dia akan pulangnya kapan? Enggak bakal nyari waktu itu, tapi nyari dari awal malam. Iya. Nah. Ya, itu enggak ada di sini enggak ada, enggak enggak usah mikirin macetnya. Ini enggak ada ini macet-macetan. Ahsan takut takut begal daripada takut macet. Fadol macet-macetan yang penting enggak dibegal. takut macet terus pulang malam dibegal, aduh mendingan ya udah pergi pagi aja <laughs> nah ini waman adlaj balaghul manzil manzil <clears throat> dan barang siapa yang adlaj di sini maknanya berjalan bukan berjalan semalam suntuk tapi berjalan di waktu awal malam balaghul manzil manzil itu dia akan sampai ke manzil di sini manzil rumah memang ibarat orang baru safar atau manzil di sini maknanya adalah matlab yaitu uh, tempat tujuan. Dia akan sampai di tempat tujuan dengan selamat tanpa ada kekhawatiran, maksudnya bukan khawatir, tanpa ada uh, penyergapan. Oke. Okay. Ala inna silatullahi ghaliyah. Tahuilah bahwasanya sil'atullah ghaliyah. Ini sil'ah barang dagangan maknanya di sini barang dagangan maksudnya iya barang yang akan dituk, di, diganjari kepada orang yang membelinya ya, barang yang akan diberikan kepada orang yang membelinya maksudnya silat Allah ini adalah mata Allah min na'imil jannah yaitu hal-hal yang Allah miliki dari kenikmatan-kenikmatan surgawi dan itu mahal ya mahal banget jelas tidak didapat dengan mudah. Ya, ala inna silatullahi ghaliyah. Ala inna silatullahi al-jannah. Hal yang akan Allah berikan kepada orang yang membelinya adalah al-jannah. Nah, itu aja yang Allah berikan. Dan itu ghaliyah jannah. Baik, apa maksudnya di sini? Kalau kata Syekh Al-Mubarak Puri, "Hada bukan bukan kata Syekh Muhammad tapi kata Syekh At-Tibi rahimahullah hadza mithlu darbihi Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza mathalun bukan mithlu hadza mathalun darbahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lisalik al-akhir ini hadis ini adalah suatu permisalan yang Nabi SAW berikan untuk salik orang yang meniti jalan menuju ke akhirat. Jadi ini permisalan ada sisi tasbih dan penyerupaan di sini. Fa inna syaitana ala tariqihi. Sesungguhnya syaitan itu berada di jalannya. Maksudnya jalan dia menuju ke akhirat, syaitan itu ada akan menghadang. Wa nafsu wa amanihi al-kadhibah a'wanuhu. Perlu kita ketahui yang akan menolong syaitan untuk menghancurkan kita adalah dua hal. Nafsu ya, maksudnya diri kita, nafsu kita dan amani al-kadzibah yaitu harapan-harapan bohong. Iya. PHP bukan, tapi harapan harapan palsu ya, tapi eh, iya, harapan bohong, harapan palsu. Ya, jadi nafsu syahwat dan harapan-harapan dusta yaitu harapan kosong itu adalah awanu syaitan pembantunya syaitan ya setan masuk dari dua dua sisi itu nah fa in mi fi masirihi jika dia tayaqadh yaitu berjaga dalam perjalanan dia wa akhlasa niyyata fi amalihi dan mengikhlaskan niat dalam amalannya amina minasyaitani wa kaidihi dia akan aman dari syaitan dan tipuannya ya. Waman qata'a tariqa bi'awanihi dan barang siapa yang memotong jalan ya, berusaha shortcut dengan pembantu-pembantu syaitan yaitu dengan nafsu dan harapan palsu thumma arsyada ila suluki tariqil akhirah sa'ud kemudian dia berhak, berkehendak menuju ke jalan kebenaran jalan akhirat itu bakal susah bakal berat <clears throat> ya bakal berat bakal tambah berat itu kalau misalnya kita menggunakan nafsu dan harapan palsu. Kata beliau, wa tahsilul akhirati muta'assir. Mendapatkan akhirat yang baik itu susah. La yahsulu bi adna sa'i. La yahsulu bi adna sa'i. Tidak terhasilkan dengan cara serendah-rendah sa'i. Serendah-rendah saya serendah apa berarti? Serendah-rendah ikhtiar. Ikhtiar yang rendah itu akan mempersulit jalan menuju akhirat. Subhanallah. Harus tahu. Tuh. Usaha yang rendah, kepayahan yang tidak ada itu akan mempersulit jalan akhirat. Tapi ikhtiar yang maksimal, penggenggaman bara yang terpayah, tersulit, tersakit itu justru akan memudahkan jalan menuju surga. Makanya setan itu paling benci orang menuntut ilmu. Kalaupun dia menuntut ilmu, setan paling nggak suka menuntut ilmu dengan benar. Menuntut ilmu acak-acakan aja. <clears throat> Makanya betapa banyaknya orang terhalangi, terhijabkan dari ngaji-ngaji runut kitab. Iya. Padahal sekali mereka ngaji kitab benar, mereka merasakan manfaatnya. Kenapa? Karena dihijabkan oleh setan. Dan kalaupun ngaji, Syaitan akan berusaha menghubuskan supaya nggak ikhlas orang itu. Subhanallah ya nggak mudah. Ya. ya syaitan paling benci dengan orang yang menuntut ilmu kemudian menjadi alim dalam ilmu. Ya. Baik, <clears throat> itu salah satu hal yang bisa kita dapatkan dari kitab ini. Jadi ingat <clears throat> inna silatallahi ghaliyah barang silah itu sebenarnya barang dagangan ibarat antum tuh punya dagangan ya silah itu bidoah ya, mata mabi hal yang dijual ketika antum ada pedagang uh, eh, beli, dia akan memberikan antum uang kan untuk mendapatkan barang itu dan barang yang antum jual itu punya special price yang mahal karena memang nilainya luar biasa Ya, misalnya jam antum jual berapa 5 juta misalnya. Karena memang luar biasa impor atau 10 juta. Kemudian dia mendapatkan itu apa, jam itu. Ya tentu harus dengan membayar. Ibarat kita sekarang kalau mau dapat Firdaus, kita harus melakukan ikhtiar. Sa'i yang maksimal. Lawan rasa ngantuk misalnya, jihad. Ya. Rawa, lawan dihalangi oleh syaitan supaya kemajuan ilmu itu jihad juga dan lain-lain dari halangan-halangan yang merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita untuk mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Mungkin orang itu sederhana amalannya, tetapi ternyata penghalang untuk beramal itu banyak. Ya sederhana amalnya cuma ngaji biasa doang, tapi sebelum dia berjalan menuju majelis ilmu itu halangan rintangan tuh banyak banget dari jin dan manusia. Walaupun amalnya sederhana, tapi Allah Maha tahu tekadnya dia. Karena ikhtiarnya besar, tinggi, sehingga Allah menempatkannya di tempat tertinggi. Ya, jadi jangan melihat zahir amalan biasa saja. Tapi bisa saja orang itu tuh berjuang berpayah demi mendapatkan amalan yang terlihat biasa tersebut. Karena niatnya tekadnya besar. Kata para salaf, ya, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Bisa aja amalan yang kecil ditinggikan derajatnya karena tekadnya, niatnya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja'a li ahli al-a'mal as-salihah, fakadzalika ja'ala al-khawfa li ahli al-a'mal as-salihah. Sebagaimana Allah taala menjadikan harapan memberikan harapan untuk orang-orang yang melakukan amal soleh begitu juga Allah Ta'ala menyertakan rasa takut untuk orang-orang yang beramal soleh فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل الصالح maka barulah terketahui bahwa roja dan khauf yang bermanfaat ya roja dan khauf yang bermanfaat itu ya, adalah yang teriringi dengan amal soleh maka kalau misalnya rasa takut dan rasa harap kita itu ada tapi kita enggak beramal soleh maka berarti ada masalah dengan perasaan itu Baik. <clears throat> Itulah syarat-syarat berharap. Jadi kita hafalkan syarat-syarat berharap itu lawazimur roja ada al-mahabbah, ada al-khauf dan as-sa'i. Yang dimaksud as-sa'i adalah ikhtiar. Antum boleh menggunakan salah satu dari kosakata ini. Yang penting ini al-mahabbah, al-khauf atau al-khasyah, as-sa'i. Refleksikan. Ya. Kalau dari tiga syarat itu Itu persentase itu nggak bisa kita takdirkan. Pasti berbeda kita itu makhluk lemah nggak bisa mempresentasikan berapa persen perasaan kita sehingga yang penting ada gitu loh dan juga kalaupun ada jangan terlalu jomplang paham nggak mahabbahnya kita nggak nggak bisa menilai eh, standar diri kita kita dapat kayak standar orang lain gitu maksudnya iya iya kata kita nggak bisa menilai uh, seseorang bang Nah, itu mungkin bisa Bisa jadi. Tetapi kan, kan kita melihat zahirnya orang seperti itu. Cuman ketika itu adalah menyebabkan kita suudzon gitu kan. Maka ditutup aja permasalahan itu. Maksudnya ketika melihat ikhtiarnya orang ini sedikit banget. <clears throat> Tapi kemudian membuka bab suudzon tanpa dalil. Maka kalau suudzon dengan ada dalil ya berarti ini ilmu jadinya tahu ini ikhtiarnya sedikit Iya, jadi tergantung dari seberapa kita tahu dia benar-benar nggak nih ikhtiarnya orang ini. Kalau misalnya memang kita tahu ikhtiar itu sedikit dia, maka balas apa yang kita tahu itu itulah menjadi mizan buat dia, menjadi raja antum ikhtiar sedikit akhirnya. Nah, tapi yang lebih tahu mengenai fulan adalah fulan itu sendiri gitu loh. Ya kan? Dan kita pun menilai sesuai dengan apa yang kita sangkakan atau yang kita ketahui dari zahirnya dia. Misalnya antum ini mau kaya, antum selalu minta doa sama kita, tolong doakan supaya anda tajir, bisa biar bisa sedekah dan semacamnya. Tapi kemudian dan ya antum memang benar-benar roja ini antum ada rasa cinta maksudnya kepingin untuk bisa menjadi itu. Kemudian ada rasa takut kalau kalau nanti saya nggak nggak bisa kaya gitu. Tapi harus dengan niatan kaya itu untuk apa? Untuk bisa menafkahi anak istri, kemudian bisa menafkahi banyak orang yang membutuhkan dari tulabul ilmu misalnya. Tapi yang lihat antum itu kemudian dorong gerobak pun malas-malasan. Kemudian jualan pun kurang semangat. Anda melihat langsung zahirnya, ini ilmu maksudnya Anda melihat langsung antum itu malas-malasan. Maka itulah penilaian Anda, antum itu ikhtiarnya kurang, Mas. Itu nggak masalah, itu karena memang zahirnya kita tahu. Adapun yang nggak kita ketahui kan misalnya antum udah berusaha ikhtiar kita nggak tahu yang kita lihat kita perhatikan prosesnya antum itu yang kita hukumi kita nasihati di sisi ininya ikhtiarnya antum kok kenapa antum ikhtiar gini nggak apa-apa hmm. dan orang yang itu dia nggak bisa membalas ke antum antum nggak bisa menilai anak antum nggak tahu apa yang ada di diri anak antum nggak tahu apa yang lekan antum bilang anda cuma lihat zohirnya antum kayak gini lihat antum jualan piscok tapi beli coklat pun baru pas berapa detik mau jualan antum niat gak sih gitu loh gitu kan. zahirnya yang kita pandang bisa bisa dipahami sini dan zahirnya itu pun ketika kita sudah punya dalih kuat bahwa saya antum tuh malas gitu kelihatan benar-benar gitu loh tapi kalau misalnya sekedar persangkaan doang ah paling dia males padahal nggak ngeliatin dia seberapa diligentnya, makanya berarti suuzon ini bahkan bisa menjadi fitnah. Tapi kalau antum melihat langsung kemalasan dia, nah ini enggak sungguhan ini memang antum perlu nasihati dia. Gitu. Nah, Allah Taala. Oh. Aduh, malu-maluin. Anak malunya ini yang yang keluarnya. Dan ini lebih banyak dari daripada rumah banyak kuantitinya atau nah, kuantitas kualitasnya dikit kuantitinya doang